Kemudian pendapat yang kedua mereka mengatakan bahasanya ziyadah fi dzikri alal ma'thur fil alfat makruhatun. Bahasanya tambahan pada zikir yang berdalil, <clears throat> tambahan kata-kata pada zikir yang itu berdalil hukumnya makruh. Pendapat ini dinukil sebagai pendapat Imam Malik dan dia adalah Eh, kaul kodimnya al-Imam Syafi'i. Adapun kaul jadid al-Imam Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Uh, dasarnya adalah ya, mengkiaskan atau ber, mengacu kepada zikir yang ada uh, pada adzan, kemudian tasyahud dan takbir dalam salat. Ini adalah maka ya, takbir dalam salat sebagaimana kita ketahui pendapat jumhur ya, Allahu Akbar itu baku. Allahu Akbar itu baku, nggak boleh diganti dengan yang lain meskipun semakna Allahul A'zam, Allahu Ajal dan yang lain. Ya. Maka yang jadi patokan itu adalah di uh, tauqifinya redaksi takbir, kemudian bacaan tasyahud dan adzan. Dengan alasan ini semua adalah dikun warid redaksi zikir yang berdalil dari syariat maka sepatutnya kita tidak melebarkannya melebarkan lebih dari apa yang Nabi ajarkan <clears throat> tentang bacaan tasyahud misalnya dalam Sunan Ibnu Majah disampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alimuna tasyahuda kama yu'alimuna as-surata minal Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud sebagaimana mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Artinya tidak boleh diubah-ubah. Meskipun semakna. Sebagaimana surat dari Al-Qur'an tidak boleh diubah-ubah meskipun semakna. Tentu jawaban pendapat pertama untuk pendapat ini adalah uh, ini berlaku untuk redaksi-redaksi zikir yang memang syariat menginginkan originalitas dan tidak mengendaki dan tidak memberikan kelonggaran di dalamnya. Maka ini berbeda dengan redaksi-redaksi zikir yang memang syariat memberikan uh, kelonggaran padanya. Nah kalau untuk semacam ini takbir, tasyahud atau keadaan nah, maka ini bukalah laisa mahalal khilaf, bukalah tempat yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan adalah zikir yang memang ada kelonggaran di dalamnya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya ziyadah fi dzikri alal ma'thur tambahan pada zikir lebih dari apa yang dituntunkan mustahab batun hukumnya dianjurkan tidak makro maka dianjurkan untuk ditambahi wahada kaulun ingdal indal hanafiyah dan ini adalah salah satu pendapat dalam madhab Hanafi Kesimpulannya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama bahasanya ziyadah fi dzikri alal ma'thur fil alfad ziyadatan la ba'sa fiha ya, bahasanya memberikan tambahan pada zikir yang berdalil ditambahi lafadznya redaksinya ini satu hal yang tidak mengapa namun tidak dianjurkan karena yang dianjurkan adalah uh, mempertahankan apa yang berdalil tidak makruh dengan dua syarat yang telah disebutkan Nah, kemudian eh, tambahan kedua yang ingin kita sampaikan <clears throat> berkenaan erat dengan masalah bid'ah tentunya dalam bab dikir adalah hukum ziyadah fi zikri alal adat al warid. Hukum tambahan pada dikir melebihi bilangan yang ada dalam dalil. Misalnya ada Eh, subhanallah tiga tiga, Alhamdulillah tiga tiga, Allah Akbar tiga puluh tiga. kemudian dikenapi seratus dengan tahlil. Nah, apa hukumnya jika ada orang yang menambahi bilangannya lebih dari tiga Hal yahsulut thawab, apakah dapat ganjaran? Apakah itu boleh ataukah tidak boleh? Maka wal ulama fi dzalika ala lain. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Fal qaul al awal, pendapat yang pertama, ziyadah fi dzikri al adat al warid la tukrah. Bahasanya tambahan pada zikir lebih banyak daripada bilangan yang berdalil itu tidak makruh bal Sululahu ats al maksus ma'aziyadah. Namun eh, sehingga yang akan didapatkan oleh orang seandainya dia membaca subhanallah eh, tiga-tiga jadi eh, empat puluh misalnya maka dia akan mendapatkan pahala yang dikhususkan untuk bilangan yang berdalil ma'aziyada kemudian nanti akan dapat tambahan pahala Wa ila hadzal qaul dhahaba ba'dul Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Hanabilah. Ini pendapat sebagian Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Di antara alasannya adalah hadis tentang hadis Nabi tentang keutamaan siapa yang ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali ini, maka untuknya ganjaran sekian-sekian ini. Kemudian walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a ila rajulun amila aktsara minhu. Tidak ada orang yang lebih uh, tidak ada seorang yang beramal lebih mulia daripada dia kecuali orang yang dikirnya lebih banyak daripada dia. Kata Nawawi di Sahih Muslim untuk hadis ini fihi dalilun ala annahu law qala hadha tahlila akthar min mi'ah marah fil yawm kana lahu hadzal ajru al madhkur fil hadis ala al mi'ah wa yakunu lahu thawabun akhar ala ziyadah Ada sini dalil bahasanya seandainya ada ada seorang yang membaca bacaan tahlil di atas lebih dari 100 kali maka untuknya ganjaran yang disebutkan dalam hadis manakala membaca 100 kali kemudian dia akan dapatkan tambahan yang lain yaitu tambahan untuk uh, jumlah yang lebih yang dia lakukan Namun beliau katakan, namun hal ini walaisahada tidaklah hal ini minal hudud di antara batasan yang kita dilarang untuk melampauinya. Ya, kalau eh, angka tersebut adalah batasan yang kita dilarang untuk melampauinya, maka tentu tidak ada keutamaannya, bahkan membatalkannya. Semacam tambahan dalam jumlah toharah. Hukumnya malah makruh. Membasuh tangan empat kali. Ya, padahal membasuh tangan maksimal tiga kali. Kalau lebih dari tiga kali, hukumnya makruh. atau sebagaimana tambahan pada bilangan rakaat salat. Nah, maka kalau kalau dalam kasus semacam itu maka itu angka uh, terdapat batasan yang tidak boleh dilampaui. Dan mereka juga berdalil dengan bahasanya zikir yang masro, zikir yang zikir itu masro secara zikir itu dituntunkan secara global, maka dia serupa dengan kadar zakat. Maka jika seorang itu bayar zakat lebih dari apa yang jadi kewajibannya dengan niat sedekah, maka tidak mengapa. maka tentu tidak mengapa Misalnya orang bayar zakatul fitri, anggap saja satu sok itu tiga kilo, kemudian dia bayarkan sebanyak lima kilo. tiga kilo dengan niat zakatul fitri, dua kilonya niat sedekah, gimana hukumnya? Hukumnya boleh. Kemudian pendapat yang kedua, aziyadah fi dzikri alal adat al warid makruhah. Bahasanya tambahan ya, pada zikir dari lebih banyak dari bilangan yang berdalil itu hukumnya makruh. Wa ila hadzal qawli dhahaba ba'dul Hanafiyah wa nuqila an ba'dil ulama kal Qarafi. Ini pendapat ba'du Hanafiyah dan ini adalah pendapat Al-Qarafi Al-Maliki. Dinukil sebagai pendapat Al-Qarafi Al-Maliki. Maka menurut pendapat ini jika uh, jika ada satu dikir yang syariat mengatakan buahnya adalah ada pahala tertentu. Lantas ada orang yang menambahi lebih dari bilangan tersebut, maka orang yang melakukan penambahan layak sol biha dalika taub al maksus Tidak akan mendapatkan pahala khusus tersebut. Karena dimungkinkan dalam bilangan tersebut terhadap hikmah khusus dan kekhasan yang itu hilang manakala e, angkanya dilewati uh, alasan yang lain mengatakan bahasanya uh, tambahan dalam hal ini dinilai sebagai su'ul adab bentuk adab yang jelek Maka ini dijawab, ini betul itu adab yang jelek jika itu adalah angka tersebut adalah batasan sesuatu yang telah dibatasi oleh syariat yang tidak ada toleransi kalau melakukan penambahan semacam sholat lima waktu atau kemudian rokaat sholat fardu nah ini kalau penambahan dalam hal ini maka itu seolah adab wa inna huwa min qabil mustahabat adapun dikir ini maka dia adalah bab bab mustahabat yang jika seorang itu melakukan penambahan maka yang terjadi adalah dia e, mendapatkan tambahan pahala. Alasan yang lain yang mengatakan makruh bahasanya bilangan dalam masalah zikir semacam ini itu seperti obat. Ya, jika di jika ditambah maka overdosis dan itu bahaya. Dan itu seperti uh, gigi kunci. Ya, yang jika ditambahi maka tidak bisa buka pintu. Maka dijawab bahasanya adalah qiyas ma'al farik. Ini adalah analog yang menganalogkan dua hal yang berbeda. Kemudian kesimpulan dalam masalah ini uh, maka kesimpulan yang bagus adalah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, "Yumkin an, an al-hal." mungkin perlu kita bedakan dan perlu kita rinci. Fihi biniyah dengan melihat niat fa inna wa indal intiha ilaihi imtisal al amri al warid thumma ata biziyadah maka jika dia berniat untuk berhenti di batasan inti uh, di angka yang telah ditetapkan oleh syariat dalam rangka melaksanakan uh, perintah dalam rangka, eh, dalam rangka melaksanakan dalil yang ada setelah itu dia melakukan tambahan maka dia melakukan yang diperintahkan terlebih dahulu kemudian memberikan kemudian melakukan tambahan untuk mendapatkan ganjaran fa in zada bin niyatin fala maka jika dia memberikan melakukan penambahan dengan niat khusus dia berniat untuk ini 33 berdalil niatnya melaksanakan dalil dan ditambahi untuk dengan niat yang lain fala ba'sa maka tidak mengapa Adapun jika wa inza zada bi ghairi niyatin jika melakukan penambahan tanpa niat. Ini. Misalnya ganjaran dikaitkan kalau 10 kali. Malah orang tersebut merespon dengan mengatakan saya akan baca 100 kali. Dia mengatakan bahasanya 100, 10 kali tidak cukup untukku. Akan aku jadikan 100. <clears throat> Nah karena asumsi semacam ini dia melakukan penambahan, maka karena isi hati yang semacam ini takaul mukhalafah. Maka terjadilah pelanggaran. Ya, tidak merasa cukup dengan syariat. Ya, jadi motivasinya tidak merasa puas dengan syariat. Ini, maka di sini kalau yang kedua ini ini adalah pelanggaran <clears throat> dan dalam <clears throat> wahuna la yambari bihalin ayazida al insan alal adat al warid nah maka kalau niatnya niat yang kedua semacam ini eh, maka sepatutnya tidaklah jika maksudnya demikian maka sepatutnya tidak melebihi angka yang telah ditetapkan oleh syariat di sini berlaku berlakulah hukum makruh Ya, kemudian ada kaidah lain seputar zikir yang ingin saya sampaikan. Kaidah ini saya dapatkan dari uh, Sulaiman Ar-Ruhaili di kajian kitab beliau untuk bahasan Adabul Masyi ila Salah karya saya Muhammad bin Abdul Wahab Ya, beliau mengatakan uh, kaidah indah ahli ilmi, kaidah yang dianut oleh para ulama. Bahasanya al-azkar wal ada'iyah tunasibun lil maqam, tunasibun lil maqam. Bahasanya zikir dan doa yang itu memang cocok dengan konteksnya idza lam tumsat ila nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak dinisbatkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaltazim biha al insan dan orang yang orang itu melakukannya tidak terus menerus tidak membiasakannya dan tidak merutinkannya fala ba'sa biqauliha maka tidak mengapa seorang itu mengucapkannya walau lam tarid fi hadisin sahihin meskipun tidak terdapat dalam hadis yang sahih meskipun itu terdapat dalam hadis yang baif, meskipun itu terdapat dalam hadis yang baif, maka zikir atau doa yang ada dalam hadis yang baif. Nih itu boleh diamalkan dengan kaidah ini. Boleh diamalkan dengan kaidah ini. Yaitu yang pertama tunasibu al-maqam. Memang uh, sinkron dengan situasinya. Yang kedua, lam tumsat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diyakini sebagai syariat baku. Ini paten harus begini menurut syariat atau dianjurkan begini menurut syariat. Kemudian lam yaltazim biha. Tidak diutinkan. Maka e, tiga syarat itu maka meskipun dasarnya hadis daif asalnya hadis daif maka boleh-boleh saja. maka mungkin bisa kita uh, eh, yeah, mungkin kita uh, bisa kita masukkan di bab ini doa buka puasa yang populer yang dasarnya hadis daib Allah malakasum tu wabika amantu wa ala rizkika aftartu ya, maka ini kalimatnya tunasibul maqam ya. Konteksnya konteks buka puasa. konteksnya buka puasa dan redaksinya memang sesuai dengan konteks. Redaksinya sesuai dengan konteks dan suasana e, kondisi yang dilakukan. Ini. kemudian diyakini ini hadis daif dan tidak e, dinisbatkan sebagai syariat, satu hal yang dianjurkan secara khusus oleh syariat kemudian lam yaltazim biha dan itu tidak dirutinkan ya kadang demikian maka tidak mengapa hmm. di antara ya, contoh yang lain adalah uh, yang beliau contohkan ketika membawakan kaidah ini jika ada orang yang seorang yang kehausan kemudian ada orang lain yang memberikan kepadanya air, hilanglah dahaganya. Iya. Maka orang yang kemudian orang yang ditolong, orang yang diberi air tadi, iya, kemudian mendoakan orang yang memberi dengan mengatakan, semoga Allah memberikan kepadamu air dari Al-Kautsar. Iya. Semoga Allah memberikan padamu minuman dari sungai Al-Kautsar. Maka doa orang ini itu yunasibul maqam. Karena dia kehausan kemudian dapat air dia sebagai bentuk terima kasih dia doakan orang tersebut doanya karena dia diberi air maka kemudian dia dia doakan semoga Allah memberikan minuman kepadamu dari Kausar. Ya, maka kalimat ini sama sekali tidak berdalil. Namun yunasibul maqam. Asalkan itu tidak dinisbatkan sebagai uh, redaksi doa yang Nabi tuntunkan, Nabi ajarkan, kemudian tidak dirutinkan oleh orang tersebut. Kebetulan pas ketika itu ilham yang ya Allah ilhamkan untuknya memberikan respon dengan doa semacam itu, ya, maka tidak mengapa. Ya, maka uh, eh, dikir atau doa yang dasarnya hadis taib atau bahkan mungkin hadis palsu atau bahkan karangan sendiri. Ya, asalkan memenuhi tiga kriteria di atas. Eh, tunasibul maqam sesuai dengan konteks tidak diyakini ini satu hal yang Nabi tuntunkan karena jika diyakini ini tuntunan Nabi maka ini dusta kemudian <coughs> tidak dirutinkan maka hukumnya boleh <coughs> kalau dirutinkan nah ini nanti yang jadi bid'ah seakan-akan ada kesan dipaketkan oh memang di paket doa kalau e, diberi minuman oleh orang lain ya, paket doanya adalah seperti itu tadi. Ya. Ya, askakakallahu minal kautsar misal. Semoga Allah memberikan minuman untukmu dari sungai Al-Kautsar. Nah, itu itu terus uh, selalu demikian. Nah, ini yang uh, tergolong bid'ah. Maka di sini kita perhatikan ada sesuatu yang jika dirutinkan itu bid'ah, jika tidak dirutinkan itu bid'ah, eh, tidak bid'ah. Maka di antara uh, eh, kaidah dalam bid'ah adalah ini, dijumpai ada hal-hal yang ya itu baru jadi bid'ah manakala iltizam, manakala dirutinkan. Maka di sini ada maka di sini beda antara menyelisih sunnah dan bid'ah. Beda antara menyelisih sunnah dan bid'ah. E, itu bedanya bid'ah adalah perbuatan yang menyelisih sunnah yang dirutinkan. Sebagaimana penjelasan e, sesolah al-syekh di salah satu muhadarah beliau yang berjudul Al-Bida' wa Bayanu haqiqatiha. Beliau menyampaikan Walihada kala Syekhul Islam Temiyah fi maudi'in dhabitul bid'ah annaha multazamun biha. Syekhul Islam Temiyah rahimahullah taala menyampaikan di satu tempat bahasanya tolak ukur bid'ah itu dirutinkan. Qal fal farqu baina tarku sunnah baina tarki sunnah wa fi'lil bid'ati au baina mukhalafati sunnah wal bid'ati. Wa sunnah atau mukhalafatu sunnah menyelisih sunnah dan bid'ah. Yang namanya menyelisih sunnah itu takau ahyanan. Itu sesuatu yang kadang-kadang atau bahkan jarang-jarang. Adapun bid'ah maka itu satu hal yang dirutinkan. Wahada dhabitun muhimmun. Ini adalah kaidah penting dalam bab bid'ah. Melakukannya sekali-sekali maka itu keliru menyelisih sunnah. Eh, kita katakan menyelisih sunnah namun layak bid'atan bukan bid'ah. Maka ulama yang beranggapan tidak disyariatkannya doa setelah selesai sholat fardu dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama jumhurul fuqaha mengatakan masroknya doa setelah selesai sholat fardu ya, namun pakai sudut pandang yang mengatakan itu tidak dituntunkan ya, maka maka jika ada orang yang berdoa setelah selesai sholat fardu ya, doanya adalah doa angkat tangan maka E, dibedakan antara yang merutinkan dan yang kadang-kadang. Fa dhabitu iltizam muhimun fil farqi bainal bid'ah wa mukhalafati sunnah. Maka kaidah iltizam, komitmen itu satu hal yang penting untuk membedakan antara menyelisih sunnah ataukah bid'ah faman khalafa sunnata wa fa'ala fi'lan mukhalifan li sunnah fi amri ta'abudin maratan aw maratain ya, maka siapa yang menyelisihi yang dituntunkan dia melakukan satu perbuatan yang menyelisih sunnah dalam perkara ta'abud dalam perkara ta'abud sekali atau dua kali fa yuqal akhto'a wa khalafa sunnata maka kita katakan dia keliru menyelisih sunnah lakinnahu la yusamma mubtadi'an namun kita tidak katakan dia pelaku bid'ah hatta yakuna multaziman bi hadzal fi'li sampai dia komitmen merutin ya, dengan perbuatannya dengan merutinkannya fa idza iltazama hasara fi'luhu tariqatan fitini mukhtara'atan maka jika dia rutinkan maka jadilah perbuatannya itu jalan dalam agama sebagaimana definisi bid'ah dari Asy-Syatibi definisi bid'ah itu tarikotan jalan. Maka kata-kata jalan itu menunjukkan sesuatu yang dirutinkan. Tarikotan fitini muhtara'ah. Jalan dalam agama yang diada-adakan. Nah, ya, yang namanya tarikotan itu ya, maknanya adalah iltizam. Terus menerus. Wa kata af'alu akhar min umur tasbih wal adhkar. Demikian juga perkara yang lain di bab tasbih dan zikir. Itu masuknya di bab ini. Berlakunya kaidah ini. Fayunkar alai taratan li mukhalafati li sunnah. Maka kita ingkari, terkadang diingkari dengan status menjadi sunnah. Wayunkar alai asyadda dan di, eh, diingkari dengan ingkaran yang lebih keras. Itakan ala bid'atin jika itu statusnya bid'ah. Maka siapa yang melakukan sesuatu statusnya yang menyelisih sunnah, maka ditegur, dinasehati dan dijelaskan. Akan tapi tidaklah kita katakan dia melakukan bid'ah sampai dia merutinkannya. Fayakunu iltizamuhu dengan dia merutinkannya, ya, maka jadilah itu tarikotan fitini mukhtara'ah. Jalan dalam beragama yang mengada-ada. Wahada dobitun muhimmun fi hadal bahas. Maka dobit ini, tolak ukur ini, bedakan antara yang uh, rutin dan kadang-kadang, itu satu kaidah yang penting dalam bahasan ini. Maka misalnya uh, ada orang yang setiap kali masuk rumah, eh, ada orang yang masuk rumah dia membaca al-ikhlas tiga kali misalnya. Nah, Al-Ikhlas tiga kali. Maka jika itu dia lakukan ini, sekali dua kali, ini, maka kita katakan itu tidak dituntunkan, itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya itu yukhalifus sunnah. Ini, tuntunan dari Nabi masuk rumah ya, salam atau doa kalau meyakini derajatnya Hasan karena derajat doa masuk rumah diperselisihkan ini. Maka eh, baca doa masuk rumah. Ini bismillahirrahmanirrahim wa bismillah kharajna. Nah, itu diperselisihkan. Kalau dia meyakini derajatnya hasan ya dibaca kemudian salam. Ya, habis itu yang Nabi tuntunkan bersiwa, udah. Ya. Kalau membaca setelah itu kemudian sambil jalan motori rumah, baca al-ikhlas tiga kali. Nah, maka itu tidak dituntunkan. Kita katakan tidak dituntunkan. Yukhalifu sunnah. Nah, apakah ini bid'ah? Jawabnya tidak. Berdasarkan kaidah tadi, itu bukan bid'ah. Tapi kalau uh, kemudian dijadikan kebiasaan, rutinitas, ya, setiap kali masuk rumahnya, nih, nih, maka setelah masuk rumah baca al-ikhlas sambil muter. Nah, itu jadikan rutinitas nah itu nah itu barulah yang dikatakan dan disebut dengan sebutan bid'ah kemudian tambahan yang terakhir tentang kaidah babi dalam masalah uh, dalam masalah zikir ada satu di eh, faedah dari Syekh Abdul Aziz Arais di salah satu ceramahnya di dengan judul Masail fil Adkar dia katakan eh, transkripnya saya transkrip sendiri. Hal yasihu li ahadin ayuhat tidak dan muayyanan lil azkar. Apakah seorang itu boleh menentukan angka tertentu untuk berzikir? Masalan ba'dal fajar, misalnya setelah selesai sholat subuh, yusabihullaha alfa marah. Maka dia mengucapkan subhanallah sebanyak seribu kali. Atau alfain, atau dua ribu kali wahakada atau dan semacam itu. Ya, bolehkah hal semacam ini? Yukal inna fi hadha tafsila. Jawabannya dalam masalah ini ada dua rincian. Dalam masalah ini ada dua rincian. Yang pertama, man ja'ala adadan muayyanan wal tazamahu li'tiqadi anna hadzal adada lahu fadlun fa hadha fi'luhu khata'un fi syariah orang yang me menetapkan angka tertentu untuk konsumsi pribadinya. Untuk konsumsi pribadinya, dia tetapkan angka tertentu. Pokoknya habis subuh saya akan duduk baca subhanallah bihamdi subhanallah azim seribu kali. Dan wal tasamahu dan dia merutinkannya. li'tiqat karena keyakinan bahasanya angka tersebut punya keistimewaan fahad filu khata'un fi syariah maka ini satu hal yang keliru satu hal yang salah satu hal yang tidak benar amma man qala adapun orang yang mengatakan uridu an ujahida nafsi aku ingin nih, berjihad melawan diriku sendiri nih, kalau aku tidak berpikir habis subuh cuma tidur saya ingin supaya manfaat uh, waktuku saya pasang target. Ya, wa usabi aku bertasbih dalam sehari seribu kali. Fa'aja'alli wirdan. Maka aku tetapkan wirid untuk konsumsi pribadiku. An usabi fil yaum. Bahasanya dalam sehari minimal aku baca tasbih alfa marah seribu kali. Hatta ujahid dan nafsi. Sehingga aku bisa berjihad melawan diriku. Fa'adkullaha hatta dhikr. Maka aku berzikir mengingat Allah dengan zikir semacam ini. Maka tujuannya adalah supaya uh, hidup itu ada targetnya. Dia bukan karena meyakini seribu itu ada keutamaan khusus, namun ya, supaya amal itu ya, ada targetnya, nggak kemudian uh, asal-asalan. Yang seringnya kalau asal-asalan akhirnya malas-malasan. maka dia pasang target. Yang longgar saya batas subuh. Maka batas subuh saya targetkan dikir harian saya subhanallah wa Subhanil subhanal azim 500 kali. Maka orang ini kama salladhi yakul itu sama dengan orang yang mengatakan ujai dan nafsi fa ajali wirdan minal Quran. Aku akan berjihad melawan diriku sehingga aku tetapkan amalan rutin, wirid, amalan harian dari Al-Quran. Fikul yom juz'ain. Perharinya dua juz. Maka dia pun berjihad melawan dirinya. Ya, Ayutim mahada ini al ini untuk menyelesaikan dua juz. Fayuqalu hada jaisun ini hukumnya boleh. Maka itu sama dengan orang yang wirid uh, ya, wirid berupa baca Quran. Karena dia hafid Quran ya uh, berdasarkan pengalaman uh, yang wajar, yang bagus sehari merojak ahli majus. Itu nasihat pengalaman guru-gurunya. Maka dia paksakan, pokoknya saya harus menyempatkan sehari merojak ahli majus pasang target lima juz. Atau ini enggak, ya cuma sekedar baca, dia targetkan sehari satu juz. Ya, bukan karena itu etikat macam-macam, namun karena semacam-mata untuk pasang target untuk dirinya. Maka ada jais, ini boleh. tak ada taqada ana qira'atal juz ini yaum beda dengan orang yang punya keyakinan bahasanya baca dua juz misalnya, itulah hufatlun, itu punya keistimewaan khusus atau tasbih seribu kali dalam sehari punya keutamaan khusus. Nih, dari mana rincian semacam ini? Wahada mafhumun min sani isalaf. Rincian semacam ini kita pahami dari praktek dan perbuatan salaf. Fakat sabata ingda ibnu Sa'ad. Diriatkan oleh ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubro. Wasahahu ibnu Hajar. Dinilai oleh ibnu Hajar fil isobah. Di kitabnya al-isobah fitam yizi sahabah Sana disebutkan bahasanya Abu Hurairah itu dalam sehari punya amal rutin, punya wirid bertasbih sebanyak 12 ribu. Hmm. Riwayat dari Abu Hurairah disahkan oleh Ibnu Hajar. Hmm. Abu Hurairah punya amal rutin 12 ribu per hari baca tasbih. Hmm. Maka ini menunjukkan bahasanya kalau orang pasang target dalam uh, pasang target dalam dalam ibadahnya, dia bikin target-target ini sekian, ini sekian ya, supaya ada keteraturan, supaya ada kejelasan, supaya tidak cuma sekedar air mengalir, hmm, ternyata tidak mengalir kemana-mana, nah, ya, karena tidak punya target. Nah, maka semacam ini satu hal yang boleh, asalkan orang tidak punya etikat. Iya, maka boleh dan tidak bolehnya eh, pasang target dengan angka-angka tertentu dalam zikir. Iya, boleh dan tidak bolehnya kembali kepada itikad. Iya, boleh dan tidak bolehnya kembali pada itikad. Ya, kalau itikadnya sekedar target harian, maka tidak mengapa. Kalau itikadnya ada fadl keutamaan khusus semacam Abu Hurairah tadi 12 ribu tasbih sehari. Nah, kalau dirinya i'tiqad, oh ini ada keutamaan khusus, nah ini perlu dalil. Tapi kalau sekedar eh, ini adalah upaya untuk uh, meningkatkan kualitas amal dan kuantitas amal, ini, ini, supaya ada peningkatan. Kemarin sudah seribu, tahun ini dua ribu, eh, besok tiga ribu. Ada ada ada indikator yang jelas kalau amalnya itu meningkat eh, itu semata-mata karena motivasi seperti ini maka tidak mengapa itu sejumlah kaidah-kaidah tambahan terutama di bab eh, zikir ini untuk uh, supaya bisa jadi tolak ukur dan parameter manakah yang mesro dan manakah yang ghair mesro manakah yang dibenarkan, dituntunkan dan yang tidak. Kemudian kita lanjutkan di bab yang terakhir, bab yang keempat yaitu al-adatu al mujarradatu la bid'ata fiha. Bahasanya perkara yang murni 100% adalah adah itu tidak ada bid'ah di dalamnya. Ya, uh, ringkasan bab ini, ini eh, kaidah perkara adat yang 100% murni adat, tidak ada bid'ah di dalamnya. Makna kaidah ini bahasanya unsur al-ibtida membuat bid'ah la tataraku al-batata sama sekali tidaklah terjadi pada perkara adat, perkara non ritual ibadah yang murni perkara adat. Waya al-adat itulah perkara al-adat, perkara non ibadah, al mahdoh Perkara adat yang murni perkara adat. Alatilam yaktarin yang tidak berganding padanya, unsur-unsur yang menjadikan dia dalam syariat diperintahkan atau terlarang. Al-adat jenis semacam inilah yang dimaksud dengan kaidah al asul fil adat al-hil. Hukum asal perkara adat adalah halal. Adapun perkara ada yang tidak murni perkara ada, maka tidak tercakup dalam kaidah ini. Tidak pula mengambil e, hukum asalnya itu mubah. Itulah sejumlah adat yang bergandengan padanya unsur yang menjadikan dia satu hal yang diperintahkan atau terlarang dalam syariat. Maka adat yang jenis ini Kot boleh jadi terjadi padanya al-ibtida un, uh, unsur bid'ah. Inilah yang nanti akan dijelaskan dalam kaidah bahasa al-ihdas mengada-ada dalam perkara al-ada bil masyaqqah dengan e, dengan kesusahan wal ibadah dan ibadah. It, maka karena al-ibtida unsur membuat bid'ah in namanya hanya ada pada perkara al-ada yang tidak murni. Dan unsur bid'ahnya menjahatain dari dua sisi. Imma boleh jadi menjahat dari sisi anna hadil adata wa sebabka adah tersebut hasala biha terwujud dengannya meniru agama dan menentang syariat yang hanif atau dari sisi kauniha syarat ibadat. Dia berubah menjadi ibadat pada ibadah pada zatnya itu sendiri. Maka jika hasil atau frik bisa dibedakan antara perkara adat yang murni perkara adat, dan yang tidak murni, fa'inahu yazul bihata tafrik dengan pembedaan ini maka hilanglah kebingungan yang terjadi dalam sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah masalah tutakil halal meninggalkan perkara yang halal dan mubah maka ada orang yang mengatakan ya kan itu kan mubah mubah itu kan boleh dilakukan boleh tidak dilakukan kenapa orang yang tidak melakukannya tidak boleh maka jawabannya fa innahu inna yakunu bid'atan ini menjadi bid'ah mata hasala ala wajib tadayun manakala meninggalkan perkara yang mubah dan halal itu ala wajib tadayun dalam rangka beragama. Dan ini akan dijelaskan oleh kaidah ataku ad meninggalkan perkara yang mubah yang merupakan kesesatan adalah beragama dengan meninggalkan hal yang halal. Apa dalilnya kalau meninggalkan yang mubah itu bisa jadi tercela? Dalilnya tiga orang yang e, mendatangi rumah istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi. Kemudian mereka bertekad dengan sejumlah tekad yang tekad-tekad mereka adalah tekad-tekad yang mubah. Dan Nabi mencelanya. Hukum asal nikah mubah. Orang yang meninggalkan nikah maka pada dasarnya meninggalkan yang mubah dan itu boleh. Namun ketika dia yakini bahasanya meninggalkan nikah itulah kesucian. Itulah kesolehan. Nah, maka ini tidak murni meninggalkan hal yang mubah. Nah, al-adat itu perkara al uh, eh, nikah itu perkara al-adat bukan perkara ta'abud, bukan perkara ibadat. Babnya di fikih itu bukan kelompok ibadat. Ini, kelompoknya kelompok di luar ibadat. Namun karena pada Yunan, ada unsur agama di dalamnya diyakini ini sebagai sebuah bentuk kesolehan jadinya ya, jadinya tercela orang tidak makan orang makan dan tidak makan kan mubah asalnya orang makan dan tidak makan itu mubah-mubah saja makan mubah tidak makan mubah dan ketika tidak makan ini kemudian puasa setiap hari niatnya puasa setiap hari dan itu dianggap sebagai bentuk kesalehan ini, itu e, eh, bentuk e, kesolat itu yang keadaan yang lebih afdal daripada Nabi e, tercela. Orang tidak tidur, tidur itu mubah. Orang mau tidur, mau tidak tidur, itu mubah. Ketika dia meninggalkan tidur dengan begadangan semalaman untuk e, untuk sholat malam dan motivasinya motivasi tidak hanya sekedar begadang, tidak tidur, ada motivasi agama di dalamnya dan itu satu hal yang tidak dituntunkan maka ya, jadilah dibita Ya, kemudian uh, demikian juga sejumlah masalah iskal atau hal yang membingungkan yang lain adalah masalah tawasul ta'abudiyah. Sarana yang bersifat ta'abudi di mana sarana jenis ini yu'addu dinilai sebagai ibadah yang secara zat dimaksudkan. Ila annaha sama wasilatan. Namun ee, eh, namun dia dinamai wasilah dari sisi kalau dia mengantarkan pada hukum syar'i. Nah inilah yang nanti akan dijelaskan oleh kaidah wasail ta'abudiyah itu statusnya adalah maqasid yang menjadi maksud dan tujuan. Kemudian tentang wasail dakwah sarana dakwah. Apakah dia tauqifiyah ataukah istihadiyah? Ini. Fal aula maka yang lebih baik kita jauhkan dua label ini, tauqifi atau istihadi. Singkirkan ini, singkirkan saja dua hal ini, kita bahas hukum masail dakwah. Kenapa lima fihima? Karena dalam dua istilah tersebut terdapat ijmal, sesuatu yang global tidak jelas wa iham dan kesan-kesan yang de, boleh jadi positif ataukah negatif. Iya, kita singkirkan aja tauqifiyah ataukah istihadiyah itu yang lebih baik kata penulis sehingga kita bahas apa hukum masalah dakwah. Maka yang benar kita katakan disyaratkan dalam masalah dakwah hendaklah dia terukur diikat dengan dua bit syariah Nah, inilah yang akan dijelaskan oleh kaidah sarana itu adalah objek hukum, sasaran hukum dan bukan hakim. Kemudian permasalahan tentang tasabut terhadap orang kafir, di mana mencocoki orang kafir dalam sebagian kekhasan mereka. Meskipun itu, itu tasabut dalam perkara adat, maka menurut penulis itu tanda itu tercakup dalam makna mengada-ada dalam agama. Lima fi muwafaqatihim karena mencocoki orang kafir itu dalam mencocoki orang kafir terdapat inhirah penyimpangan dari jalan yang lurus keluar dari pakam agama so, apa, sama saja apakah hasolat terjadi dalam kecocokan ini niat untuk tasabuh dengan orang kafir atau tanpa niat. Inilah yang akan dijelaskan oleh kaidah musyabahatul kafirin bid'atun fiddin. Menyerupai orang kafir itu adalah bid'ah dalam masalah agama. Adalah bid'ah dalam agama. Dan untuk kaidah ini, eh, di kaidah ini kita tidak sepakat. Dalam kaidah ini kita tidak sepakat, kita kembali pada takrif bid'ah bahasanya bid'ah itu disyaratkan harus fitin. Man ahdasa fi amrina hada. Amrina hada. Dalam masalah agama. Dan tidak semua yang terlarang itu harus dikasih label bid'ah. Tidak semua perkara yang terlarang terus harus labelnya bid'ah. Maka kita tidak sepakat dengan di poin ini. Iya. Jika tersebut dengan orang kafir itu dalam bab ibadat, dalam perkara ibadah, ah, maka bisa masuk dalam bid'ah. Tapi dalam perkara al-ada, model rambut atau model pakaian dan sebagainya, model berjalan dan uh, dan sebagainya, maka kita katakan itu mazmum tercela karena taklid, karena ikut-ikutan mengekor orang kafir. Nah. Cukup sampai di situ saja. Tidak perlu kita katakan dan dia bid'ah. Nah, tidak. Nah, namun itu eh, tercela, tidak boleh. Ya terlarang. Kenapa? Karena ini eh, musabahatul kufar ini tersebut dengan orang kafir dan kita dalili dengan eh, dalil-dalil yang melarang hal tersebut. Cukup sampai di situ. Tidak harus dikasih label bid'ah. Kemudian masalah itiqadil ayat al-muhdasah. Kemudian masalah uh, perayaan atau hari raya yang mengada-ada, wal ihtifal dan perayaan yang mengada-ada. Maka menurut penulis ini tercakup dalam al-ihdas fiddin. Uh, eh, membuat bid'ah dalam agama. Meskipun id tersebut atau hari raya tersebut pada asalnya adalah perkara ada. Wadhalika anak itiqadil ayat itu karena memiliki hari raya itu adalah hukum syar'i ini yang akan dijelaskan oleh kaidah al-ayat al-ayat tauqifiyah. Bahasanya id itu tauqifiyah. Dan ini juga kaidah yang tidak kita sepakati dari penulis. Dan kita katakan yang terlarang itu tidak harus uh, diberi stempel bid'ah. Maka dalam masalah ini kita katakan uh, di antara hal yang terlarang adalah ihdas id jadid. Mengada-adakan id yang baru itu terlarang, tidak boleh. Nih. Ya, mengadakan id yang baru itu satu hal yang tidak boleh. Nabi melarangnya. Tidak boleh menghidupkan uh, id jeliyah. Ya, telah dicukupkan dengan id yang ada dalam Islam. Ya. Ya. maka ketika ada orang yang membuat id yang baru, maka ini tidak boleh karena idnya. Karena mengadakan id yang baru. Padahal e, eh, kaidahnya umat Islam hanya punya dua id saja. Id tahunan hanya punya dua id saja, tidak ada yang lainnya. Ini, maka ini terlarang karena melanggar kaidah ini. Melanggar kaidah ini bukan eh, tanpa harus kita kasih label itu bid'ah. Non terlarang karena itu ya, ihdas idin jadid fil Islam. Mengada-ada membuat aid yang baru dalam Islam. Maka kaidah yang ke-23 maka al ada yang murni ada itu tidak ada unsur bid'ah di dalamnya. Maka perkara al ada atau non ibadah ima boleh jadi bergandengan padanya unsur yang menjadikan dia satu hal yang diperintahkan menurut syariat ataukah terlarang atau tidak bergandengan dengannya unsur-unsur tersebut. Jika bergandengan dengan perkara ada satu unsur yang menjadikan dia hal yang diperintahkan atau hal yang terlarang dalam syariat, maka fadil ada maka perkara, ada ini sah masuk uh, unsur al-ibtidak membuat bid'ah di dalamnya. Inilah perkara alda yang ghair mujarrada yang tidak murni perkara al-ada. Adapun jika tidak berganding padanya unsur yang menjadikan dia diperintahkan atau terlarang dalam syariat, namun dia adalah mujarrada murni perkara al-ada, maka perkara al-ada semacam ini tidaklah masuk padanya unsur al ibtidak membuat bid'ah bertatan sama sekali. Inilah yang disebut dengan al-ada al-mahdah. Apakah ada yang murni al-ada. Dengan mengetahui rincian ini, maka akan nampak, akan akan jelas bagi kita bahasanya perkara yang dinukil dari para ulama itu permasalahan apakah e, membuat bid'ah itu ada dalam bab al ada ataukah tidak sebenarnya perselisihan ulama dalam masalah ini min qabil al-khilaf al-lafzi ini adalah perselisihan semu Layak, Layas tidak layak untuk dijadikan sebagai jenis perselisihan maknawi atau hakiki. Wahadal khilaf dan perselisihan ini antara ulama yang mengatakan ada bid'ah dalam perkara adah dan ada yang mengatakan tidak ada bid'ah dalam perkara al-adah. Ya telah khas perselisihan ini bisa diringkas dalam dua perkataan, dua pendapat yang saling berhadapan. Pendapat pertama mengatakan ada bid'ah dalam perkara al-ibadat dan perkara al-adat. Wa itijahun amun wasi' dan ini tentu itijah uh, eh, tentu pendapat ini adalah uh, satu konsep yang luas dan luas sekali. Kalau uh, konsepnya semacam itu, maka bid'ah itu luas sekali. Kemudian pendapat yang kedua, bahasanya bid'ah namanya yadkhul hanya ada dalam perkara ibadat, tanpa perkara al-adat. Wa itijahun khasun dayiq. Maka ini konsep yang ye, sempit dan sempit. Waladhi wadih dan yang memperjelas bahasa yang perselisihan adalah perselisihan semu. Bahasanya masing-masing dari dua pendapat ini inna nama minal lafzi al-adat menghendaki dari istilah al-adat makna berbeda dengan apa yang dikendaki oleh pendapat yang lain. Perkara al-adah menurut pendapat yang pertama berbeda dengan perkara al-adah definisi al-adah menurut pendapat yang kedua. Maka dua pendapat ini tidak bertemu fi mahazin di satu tempat yang sama. Walam yatawar dan tidak uh, eh, al isbat wal nafyu. Ada dan tidak ada itu tidaklah datang pada mahalin wahid satu tempat yang sama. Hmm. Ini yang satu mengatakan tidak ada bid'ah dalam uh, dalam bab al-adat. Yang lain mengatakan eh, ada bid'ah dalam bab al-adat. Ini ada dan tidak adanya ini itu bukan di tempat yang sama karena pengertian adatnya berbeda. Eh, karena pengertian adatnya berbeda sehingga ini perselisihan-perselisihan semu, bukan perselisihan hakiki. Perselisihan itu hakiki manakala ini yang pertama bilang ada, yang itu bilang tidak ada dan yang dibahas adalah satu hal yang sama dari sudut pandang yang sama dari definisi yang sama. Ini kemudian mengatakan ini ada dan itu mengatakan tidak ada. Padahal objeknya sama. Nah itu baru perselisihan yang hakiki. Dan kalau objek sasarannya itu definisinya berbeda, maka yang terjadi itu bukanlah perselisihan hakiki. Penjelasannya, para ulama sepakat bahasanya al-ibtidak membuat bid'ah Eh, tidaklah ada, tidaklah masuk dalam perkara adat yang murni adat. Murni adat itu sepakat, tidak ada bid'ah. Maka tidak ada bid'ah bihalim dan ahwal sama sekali. Kemudian yang kedua, sebaliknya ulama sepakat pesannya membuat bid'ah itu kot ya tatal bisa terjadi pada perkara ala ada yang tidak murni ala ada. Nah. Demikian yang kita percampatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka